bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan kasiran Tayyiban Mubarakan fi Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah Wa ashadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ثم من بعد طيب إن شاء الله rencana daurah kita Alhamdulillah Allah mudahkan tempat jika Allah mudahkan Taib dan mungkin nanti sebagian dari ikhwah ta'awun untuk ikut mengatur tempat di sana. Ta'awanu adat birri wa taqwa. Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Aktif di dalam dakwah ila Allah. Bima yasarah Allah taala min alaih dengan apa yang Allah mudahkan baginya daripada kenikmatan yang bisa berdakwah dengan suara dakwah, yang bisa dakwah dengan tulisan dakwah dengan tulisan, yang bisa berdakwah dengan mal, dakwah dengan hartanya. Dalam dakwah itu jangan cenderung pasif. Karena mudah setan untuk menggelincirkan. Kurangnya semangat dalam dakwah ini mudah terjatuh ke dalam inhiraf Taif. Di mana dakwah ini adalah milik Allah dan juga milik Rasulnya. Barang siapa yang berjuang berkorban untuk dakwah maka linafsihi untuk dirinya wali syai'in yanaluhu fil akhirah dan untuk sesuatu yang akan didapatkan nanti di akhirat man khairon? khairan kana lahu min ajrih wa ajri man amila ba'dahu barang siapa yang meninggalkan kebaikan maka pahalanya untuk dirinya sendiri dan akan mengalir padanya pahala orang yang mengerjakan kebaikan dengan sebab dirinya Doi. Jadi di samping kita yukamil di nafsi melengkapi nimba ilmu untuk diri kita kita juga harus memiliki semangat untuk mengangkat kaum muslimin dari kejahilan mereka. Wa kullun ya'mal fi Semuanya berjalan sesuai dengan jalannya. Yang punya ilmu berjalan di atas ilmunya. Mengajak manusia dengan ilmu. Baik. yang punya keahlian dari sisi ya, tulis menulis kitabah atau dari sisi yang lainnya maka beribadah kepada Allah dengan jalannya jangan memasuki jalan yang dia tidak cakap untuk berjalan di atasnya karena itu merusak yang kereta api jalan di aspal nggak akan jalan merusak membuat macet lalu lintas. Kenapa? Bukan jalannya. Dan dia tidak akan mampu berjalan. Berjalannya pun paling ya sejengkal dua sengkal kemudian terhenti. Demikian pula sebaliknya. Mobil berjalan di atas rel. Terjatuh ke dalam jurang. Baik. Kullun ya'mal ala syakilati semuanya beramal sesuai dengan apa yang Allah berikan pada dirinya saling bahu membahu dalam dakwah. Karena dakwah ini semuanya kita berharap untuk Allah, bukan untuk kepentingan pribadi kita masing-masing, saling ta'awun. Kita alhamdulillah punya radio, bantu. Nah, ini milik kita semuanya, milik dakwah, milik Allah dan Rasulnya. Bukan milik fulan, milik yang memegang. misalkan netbook, itu miliknya fulan lah. kulun. Yang yamlikuhu dakwah, Semuanya memiliki dakwah. Kalau dia sudah keluar daripada dakwah, la syai'a alaihi. Dia tidak memiliki apa-apa. Nah. soal mahadulih ya, Apa batasan jenggot Samping kanan, kiri, depan, belakang Atas, bawah apa batasan jenggot? Bu sama. Punya jenggot nggak? Batasannya apa? Mana batasan lihyah yang syar'i? Mayoritas kita ini jenggotnya cuma di bawah alat dikan, di atas janggut saja, nggak naik, nggak turun, sekitar itu saja. Kalau orang Arab naik, bahkan sampai pipi, habis tumbuh rambut masuk padanya jenggot sehingga mukanya kecil kalau kita mukanya lebar-lebar karena nggak ada jenggot tapi kalau orang Arab mukanya kecil karena tertutup dengan lihya nah sekarang iskal sebagian bertanyakan bagaimana kalau kita mau cukur apa batasan lihya yang harus kita jaga dan tidak boleh untuk kita potong sementara motong jenggot ini mayoritas para ulama walaupun terjadi khilaf mereka menghukumi haram karena apa? Perintah untuk i'fa'uhu. I'fa'uha ini memanjangkan dan membiarkan. Mahadun lihiyah. Faiz yang punya lihiyah. Jangan-jangan ini cukur habis nanti. Wah, ini lihiyah ini ya jenggot ini di bawah janggut ini. Selebihnya bukan lihiyah. Mana batasan lihiyah yang harus dipanjangkan? hendak syai punya faedah lah Allah musta'an ini punya jenggot nggak punya ilmu ini al ilmu qoblal qali wal amali amal dulu <laughs> ha akhir abu aini ya, sahibul lihya mana batasan lihya yang harus dicukur jangan-jangan nanti kumis ikut kecukur sama lihyahnya mana kira-kira dari mana? Batok kepala. itu dari sini juga batok ini. Hah? Apa namanya? ini? Jambang. Jambang batasan jambang itu mana? Yuhadil udunain sejajar dengan telinga, bawahnya atau mana? Iya, iya, Segini berarti. Iya. Hmm. Kaul. Yang lain saya भूमेर ya umumnya sampai seberapa semua rambut singkot. <laughs> dari sini bawah dari udun paling bawah telinga paling bawah ke bawah <laughs> Sani Ahar, Fadilah Yang tumbuh di saja Yang nah, tumbuh di saja setiap ucapan nanti tak kasih ketentuannya. Tumbuh dicangkut saja di sini. Sini ke atas bukan. Sini ke atas bukan. Baik, <clears throat> cukup. Kalau yang pertama tadi, pendapat yang pertama madhab sahibul ya dari ujung telinga sini dari godek ini sejajar dengan alis hampir bawah sedikit nah di sini bagi yang mengatakan lihiyah itu dari sini Selebihnya tidak boleh dicukur ini. Yang dicukur sini ke atas. Ini nggak boleh diapa-apakan. Berarti kalau dia cukur nanti ini sisa ini. Kira-kira indah apa nggak indah? Ini dipandang tajamul dalam surat Islam termasuk maqasidus syariah. Apa? Termasuk apa? Memberikan keindahan bagi pemeluknya. Kalau seandainya kita yang nggak punya lihyah seperti ini, rata-rata kita ini jambangnya sampai apa sebatas telinga. Nah, kalau kita cukur sampai sini ke atas dan ini kita biarkan. Ini ada rambutnya ke bawah, bersih kemudian langsung jenggot. Kira-kira bagus apa enggak bagus? Hah? Preman. Jadinya preman. Baik. Dan itu bukan makasih di syariah, bukan termasuk daripada maksud syar'i. Bagi yang mengatakan sini tadi haddul ya ini eh, telinga bawah. Berarti sini ke atas boleh dicukur. Baik mau dipotak, mau dikundul, mau ditipiskan boleh. Kalau yang mengatakan jenggot itu hanya di eh, janggut saja berarti dari sini boleh dari kerok sampai ke atas sisakan di sini ada yang sahih dari tiga ini kalau di kita rata-rata jenggotnya cuma sini dong. tapi kalau orang Arab sampai sini tumbuhnya sampai naik ke atas nyambung Baik. <clears throat> Ada faedah yang lain? Ke Said punya faedah? Karena perintah dalam hadis afuliha. Ya biarkan jenggotmu, suburkan. Berarti kalau yang termasuk jenggot jangan dipotong, suburkan. Motongnya hukumnya haram. Baik. <clears throat> sudah ini nggak ada kau lagi bagi yang berpendapat tadi Bu ini karena punya jenggot gampang dipotong sini ke atas ini masih nyambung masih bagus tapi yang kayak kita ini yang nggak punya jenggot nyambung ke bawah ketika potong di sini ke atas kira-kira segini masih nyelantir di sini dan kita gundul lucu <laughs> gimana solusinya ini Bu ini Nah, masih tebak-tebakan jawabnya. Siapa yang punya ilmu? Udah Pak. Maksudnya? Ya. Nah. Jadi jangan di, sampai telinga atas. Nah, ah. ah, ah, <clears throat> Ini pendapat mutawasid. kayaknya pertengahan. Yang lain punya pendapat Sebelum kita sampaikan jawaban yang betul Jawaban yang dijawab oleh Syekh bin Bas rahimahullah Karena hal ini pun terjadi khilaf antar ikhwah Nah Ketika dinasihat ustadznya Wah saya pernah bertanya sama ustadz fulan Ini boleh Nah inilah ya, Ketika dinasihati ya, sama ustadz sempat alim sempat bukannya rujuk malah dijadikan ustadz yang lain sebagai hujah dirinya termasuk khata nah <clears throat> ya ta'ali ya ta'ali itu mendahului meninggi meninggikan dirinya di atas nah orang yang berilmu walaupun salah maka di katakan sana ada kaul tidak perlu kita katakan Ustaz Fulan mengatakan ini dan itu termasuk pada dia dari antara dari basul adab termasuk adab yang buruk bagi seorang talib <clears throat> jadi kata Syekh bin Bas rahimahullah dalam salah satu kaulnya ketika ditanya mahadul lihya ya e, batasan lihiyah, batasan jenggot yang perlu untuk diperhatikan dan tidak diambil kata beliau e, <clears throat> Minjani bain dari sisi arah kanan dan kiri yang jelas yang dikatakan dengan lihya itu apa sya'ru alladhi butuf alal wajh yang tumbuh pada wajahnya dalam artian di sini khab khabain dua pipi jadi kalau kita orang, orang Arab sebagian seperti ini lihiyahnya sampai sini. Wa walladhi yanbut ala diken yang tumbuh di atas janggutnya. Ini jelas hadul lihiyah yang secara pasti ini. Jadi kalau ada rambut di sini sekitar sini yang menyambung maka tidak boleh dicukur. Ini termasuk kepala lihiyah. Sini. Kadang sampai sini lihiyah itu. Sama singkat. Adapun yang tumbuh di al-halq di sini, al-halq ini, ini bukan jenggot. Boleh untuk diambil. Yang tumbuh di sekitar unuk apa namanya? leher itu bukan lihya. Nah, kemudian batasannya sampai atas bagaimana? Al-admu alladhi yuhadil udhun. Al-admu nah, ini tulang. Kalau kita gigit di sini ada tulang muncul. Nah ini. Iya kan? Nah, ademu namanya sini. Hmm, kalau kita gigit di sini ada tulang. Nah, di sini batasannya. Ke atas itu tabak lisyari ros. Ke atas ini apa mengikuti rambut kepala. Nah, ke bawah ini mengikuti rambut lihiyah. Jadi ini saron tabak. Jadi orang yang seperti ini ya, nggak perlu dipotong segini kemudian disisakan di sini. Karena ini yang kita lihat dari teman-teman kita. Yang terjadi bukannya indah ketika habis dipotong itu. Ya. ya. Pemandangan yang ya sibhul qabih yang kurang indah. Nah, sini bersih, sebagian mereka nggak punya jenggot. Sini rambutnya tebel, sudah terlalu panjang, dipotongnya cuma di atas doang. Set. Nah, ini lucu. Ya. Nah, ada punya seperti namanya tabak, rambut tabak yang naik ke atas. Karena apa? Kita ini nggak punya jenggot di sini. Ini tabak namanya. Jadi boleh diambil dari bawah ke sini. Jadi katanya tadi al-admu yuhadil udun yang di sini nih. Ya, tulang yang di depan telinga ini. Ini batasannya. Ke atas boleh diambil. Kalau memang dia punya jenggot ya sudah dari sini batasannya. Dari sini boleh dia cukur ke atas, gundul. Jadi al-admu di sini kata beliau. <clears throat> Selain daripada itu maka bukan. Itu bukan lihyah. Jadi lihyah ini adalah rambut yang tumbuh di bawah alam, di bawah tulang di depan telinga sampai ke bawah wajah, kemudian di bawah jenggot, di bawah janggut. Ya, kanan kirinya. Adapun yang di sekitar e, leher, baik itu yang al halak, ini tenggorokan. Ya, ini bukan lehia, jadi boleh diambil. Alhamdulillah kita nggak ada sin rambut. Kalaupun tumbuh, maka boleh untuk diambil. Kalaupun nggak diambil, itu pun mubah terserah nah <clears throat> itu yang dipahami jadi kalau di sini namanya tabak ini tabak boleh diambil ini hadul ya. jadi dari al adhmu yaitu tulang yang di atas yang disejajar dengan apa namanya telinga ini ke bawah ini lihya baik itu rambut yang tumbuh di pipi kemudian yang tumbuh di bawah bibir nah ini kadang ada kadang tidak di bawah bibir pas ya ini lihya naik ke atasnya atas bibir ini dikatakan kumis ya boleh untuk dipendekkan boleh untuk di al, al halak boleh untuk dicukur habis sesuai dengan ya selera <coughs> والله تعالى أعلم الصلاة طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله ولهما عن ابن عباس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم متفق عليه walahuma ay lil Bukhari wa Muslim dari Ibnu Abbas semoga Allah meridainya berkata aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kullu musawirin setiap para penggambar finnar mereka di neraka ancaman menunjukkan bahwasannya taswir zawatil arwah ini minal kabair termasuk dari dosa-dosa besar. Karena setiap daripada dosa yang diancam pelakunya dengan ancaman maka hal itu merupakan salah satu daripada dosa-dosa besar. Kalau tidak maka minas sagair. Itu termasuk daripada dosa-dosa kecil. Yuj'alu lahu bikulli suratin akan dijadikan untuknya terhadap setiap gambaran Sawaroha yang dia gambar tadi Nafsun sebuah jiwa Nyawa Yu'adzibu biha Yu'adzabu Yang akan diadab dengan gambar tadi Yang sudah ditiupkan padanya ruh Fi jahannam Di neraka jahannam Syarhul kalimat Kullu musawirin finnar Setiap para penggambar yang bernyawa di neraka Ay kullu musawirin surata lidir ruh setiap penggambar gambar yang memiliki ruh baik itu manusia atau hewan bahwa finnar maka hal tersebut masuk ya penyebab dirinya untuk memasuki neraka litaatihi karena dia mendatangi karena dia mengerjakan man farada Man faradallahu bihi apa yang bersendirian padanya Allah minal khalqi daripada ciptaan wal ikhtira dan juga ikhtira ini perbuatan yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh siapapun. Baik. Hal ini datang nas. Kalau kita lihat semua yang kita saksikan dari pohon, batu ini semuanya adalah ciptaan Allah tapi kita diperbolehkan untuk menggambar gambar-gambar tadi walaupun sama-sama ciptaan Allah tetapi khusus bagi makhluk yang memiliki ruh maka tidak boleh untuk kita gambar nah Kemudian bagaimana hukumnya dengan gambar-gambar yang hanya kepala saja? Ya seperti kalau yang anak kecil biasa ya, mainkan seperti burung yang dikenal dengan angry bird, crazy bird. Nah, itu semuanya gambar-gambar kepala burung. Tidak ada badannya. Bagaimana hukumnya? Apakah juga termasuk gawatul arwah? Sekilas itu kepala saja. Nah, tetapi al-ahwat kita berhati-hati karena ini meragukan untuk ditinggalkan. Untuk ditinggalkan. Karena orang yang memandangnya pasti akan mengatakan ini burung. Walaupun dia tidak melihat sayapnya. Walaupun dia tidak melihat apa? tubuhnya. Wah, ini burung. Walaupun hanya sekedar kepalanya. Beda kalau sayapnya. Ya gambar sayap orang nggak mengatakan ini burung, tapi akan mengatakan apa? Sayap, sayap burung. Akan ada idofahnya kaki burung misalkan dia akan mengatakan nggak ini burung nggak mungkin tapi apa kaki burung tapi kalau kepalanya dia akan mengatakan ini burung tidak hanya cukup dengan kepala burung tapi cukup tidak membutuhkan kepala tapi cukup dengan ucapan ini burung nah, demikian juga terjadi hal ini di dunia maya sebagai salah satu daripada perangkat untuk pelengkap di dalam tulis menulis di sana ada kepala lagi nyelet lagi mencamkan mata lagi melek lagi nangis ini juga termasuk di dalamnya subhat. dan kalau tidak salah Syekh Suhaimi kalau tidak salah atau yang lainnya menasihatkan untuk tidak memakai perkara-perkara itu karena ini subhat. maka kalau kita mengatakan la tidak suratan la tahu janganlah engkau tinggalkan sebuah gambar kecuali engkau rusak tidak hanya suruh motong kepala jadi misalkan gambar orang kemudian kasih solasi di sini kepalanya. Kan sudah mati, ini bukan maksud daripada Thomas tahu. Bukan maksud merusak, rusak itu apa? Rusak mukanya. Mau matanya dicoret, rusak mukanya. Nah, sebagian kita yang belum paham, ya ketika di, ada gambar makhluk penyawa cuman apa namanya? lehernya kini-kini kan? Ya dia bukan makhluk hidup, begitu kan juga nggak akan mati. Maksudnya apa? Thomas tahu rusak. Apa yang dirusak? Bukan suruh merusak tangannya, tapi apa mukanya dirusak. Biar seperti apa? Kahayat syajarah. Seperti apa? Dia itu seperti bentuk sebuah pohon atau yang lainnya. Ini diantaranya faedah dalam bab ini. Jadi tinggalkan perkara-perkara yang subhat. Faman takos subhati faqad istabra ali dinihi wa irdi. Karena siapa yang berlepas diri dari subhat maka dia akan terlepas ya terhadap ta'an celaan pada kehormatan dan agamanya syarhul kalimat kullu musawirin finnar setiap musawirin ini neraka ini orang yang menggambar dengan gambaran yang memiliki ruh karena itu adalah termasuk kekhususan Allah yuj, yuj'alu lahu yuj'alu lahu bi kulli suratin sawaraha nafsun yu'adzibu biha fi jahannam ay yaj'alullahu fi kulli suratin sawaraha ruhan Allah menjadikan setiap gambar yang dia gambar ya sebuah nyawa Allah tiupkan fatu'adzibuhu tilka surah maka gambar itu pun akan mengadapnya au yaj'alullahu lahu bi'adadi kulli suratin sawaraha sahsun yu'adzibuhu yaumal qiyamah atau tafsiran yang lain Allah menjadikan setiap gambar-gambar yang dia gambar tadi ya jumlah seseorang yang akan menghadapnya di hari kiamat. Ini tafsiran yang kedua. Yaj'alullahu lahu bi'adadi kulli suratin sawarha sahsun. Allah menggantikan posisi gambar-gambar yang dia gambar tadi seseorang yang akan menghadapnya pada hari kiamat. Ini ucapan yang kedua dari pendapat para ulama. Kalau yang pertama Allah meniupkan ruh langsung pada gambar tersebut, pendapat yang kedua Allah menggantikan setiap gambar yang bernyawa apa? orang untuk menghadapnya di hari kiamat. Ini ancamannya. Syarhul kali syarhul ijmali lamma kana al-musawwirun ya ketika para penggambar itu akbahun nasi adaban orang yang paling buruk adabnya ma'allahi bersama Allah jadi seseorang itu biasanya awalu syai'in yang pertama kali tergelincir daripada al-haq su'ul adabi ma'ahil hak ketika dia tidak memiliki adab atau buruk adabnya bersama para pembawa al hak ini diantara daripada asbab yang lain di antara asbab yang Allah sebutkan atau Rasul sebutkan atau para ulama na'am nukilkan jadi ketika mereka awal tanda-tanda tergelincirnya daripada al hak ketika mereka su'ul adab ma'a ahlil haq ketika sudah mulai apa memiliki buruk akhlak dengan para pembawa al-haq. Kenapa? Ya dulu ala anna fi qalbihi syai'un minal marad. Ini menunjukkan bahwasannya hatinya ada sedikit daripada penyakit. Dan bahkan tidak hanya sedikit. Kalau sudah terucap, dia memiliki banyak penyakit dalam hatinya. Nah, cuman yang terucap kurang daripada apa yang ada enam dan dia miliki wa ajra'ahum ala maharimillah di samping dia orang yang buruk ada bersama Allah dia orang yang paling berani durhaka terhadap apa yang Allah haramkan akhbaran nabi sallallahu alaihi wasallam anna kullaman yusawwiru suratan nabi mengabarkan setiap orang yang menggambar sebuah gambar fa inna Allaha yanfukhu fiha ruhan Allah akan meniupkan pada gambar tadi sebuah nyawa yaumal qiyamah pada hari kiamat thumma yusallitu alaihi tilka surah kemudian akan Allah kuasakan gambar tadi yang sudah Allah tiupkan ruh pada penggambarnya tadi fatu'adzibuhu finnari jazaan ma'amila maka mengazabnya di neraka nanti sebagai balasan apa yang diamalkan lidha fa'inna inna ala kulli musawirin an yatakillah azza wa jalla wa an yatruka hadihil muhinnata wal khasisah fa inna Allah sayu'awiduhu khairan minha li'anna man taraka syai'an lillah awadahu khairan minhu maka hendaklah para penggambar itu bertakwa kepada Allah di antara daripada makna takwa itu sesuai dengan makom jadi kalau ada orang yang mengatakan kepada kita ittaqillah ya akhi maksudnya apa saya ini sudah bertakwa kok kamu mengatakan ittaqillah maksudnya apa tinggalkan perbuatan jelekmu jadi kalau ada orang mengatakan kepada kita kilah, kita sudah bertakwa, tapi maksudnya apa? Dia mengatakan ucapan seperti ini apa? Ketika melihat kita melakukan kesalahan, agar semua meninggalkan kesalahan yang alhal, halia, haliyah, yang pada keadaan itu kita lakukan. Ini maksud daripada daripada ucapan nama Ittaqillah. Ittaqillah. Ini maksudnya. Maka adalah dia bertakwa kepada Allah. Bagaimana caranya bertakwa kepada Allah? Tinggalkan menggambar gambar bernyawa. Dan tidaklah dia meninggalkan muhinnah Muhinnah ini pekerjaannya Pekerjaan yang sangat buruk Al-khasisah, rendah Tidaklah dia meninggalkan perbuatan rendahannya ini Karena Allah akan menggantikan dia Lebih baik darinya Khairan Bimana af'alu tafzir Setiap daripada Naam Kalimat khairun ini bermakna af'alu tafdhil ay akhyaru minha. Allah akan menggantikan lebih baik darinya. Karena barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan tadi. Ini balasan dari Allah. Meninggalkan haram karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Seperti kisahnya siapa? Abu Hanifah kalau tidak salah. Pada suatu perjalanan dia kehabisan bekal. Kemudian dia lewat pada sebuah kebun anggur. Terjatuhlah sebuah anggur di jalannya. Lantas dia pun memungut anggur tadi dan mengatakan sebelum dia makan, ya hakku man hadha? Milik siapa anggur ini? Akhirnya dia pun masuk ke kebun tadi dan menjumpai seorang budak. Liman hadha ya fulan? Milik siapa kebun anggur ini? Apakah milikmu? Bukan. Eh, anggur ini sudah dimakan. Apa belum? Belum dimakan. Dia mengatakan, "Bolehkah saya makan anggurmu ini?" Ya, saya tidak punya hak karena saya hanya mengurusi adapun anggur ini milik tuanku kalau engkau berminat dan pengen maka silahkan untuk minta izin kepada pemiliknya maka dia pun tinggal anggur tadi maka dia pun menjumpai pemilik anggur tadi dan meninggalkan anggur yang tidak dia makan tadi karena Allah maka sama pemilik anggur tadi mengatakan Aku akan memberi kamu sebuah Naam hadiah Ya Dan ini termasuk daripada nikmat dari Allah Swt. Selain dia dijamu di tempat orang tadi, kemudian beliau mengkisahkan kisahnya tadi, maka beliau ditunjukkan pada seorang gadis. Kemudian dinikahkan hanya meninggalkan tidak makan anggur mendapatkan apa? jamuan yang lebih enak. Mendapatkan jamuan ya, dari tuan tanah tadi, dari tuan pemilik anggur tadi dan menikah dengan seorang gadis. Ini diantara daripada hakikah seseorang yang benar-benar beriman dengan Allah serta Rasulnya. Memang tidak. Nah, semudah yang kita katakan, iman ini perlu terus dijaga, perlu dibuktikan. Al-fawaidu yang pertama tahrimu taswiri dawatil arwah Hukum haram menggambar makhluk bernyawa Yang punya ruh Yang kedua jawazu taswiri ghairi datil arwah Berarti diperbolehkan Menggambar selain daripada Yang punya ruh Yang ketiga al jaza min jinsil, min jinsil amal Balasan itu dari jenis amalan Toi Balasan itu dari jenis amalan Pegang pisau kena pisau ya, pegang golok kena golok ya kerjaannya caci maki maka dia pun akan dicaci maki oleh orang Taib. Nah, karena seseorang itu akan dipengaruhi dengan sekelilingnya dan itulah balasannya manjala sajenas. Barang siapa yang duduk maka akan sejenis. Manjana sajalas. Kalau sejenis pasti akan duduk. Ini kok idah. Kalau kita ahlu sunnah Tetapi teman duduk kita tiap harinya ahlul bid'ah jelas Duduk dengan mereka janas Lama-lama akan sejenis ya, Akan satu persepsi Akan membenarkan Wah tidak mungkin dia salah Dia itu sebenarnya kayak gini, kayak gini, kayak gini Masuk di sana subhan Tidak mungkin dia salah Dia seperti itu, seperti itu, seperti itu Karena sudah jelas tadi Tiap hari duduk Maka apa? Janas akan sejenis akhirnya akhirnya apa ikut-ikut menjadi pembela bid'ah. Sebaliknya man jalas jalas. Kalau sejenis pasti duduk. Enggak mungkin ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah akan duduk bareng kalau nggak sejenis. Nah, nah kalau karena itu ahlu bid'ah itu mampu untuk menyembunyikan ucapannya, tapi dia tidak akan mampu menyembunyikan teman-temannya. Ya, bisa dia mengatakan, ya kami tidak Nah mengatakan eh, ya, maulid itu halal atau haram bahwasanya sholat ini itu bid'ah kami juga mengatakannya dia bisa berbohong dia bisa menggunakan takiyah dia bisa menggunakan apa takiyahnya tadi berbohong karena terdesak seperti apa syiah tetapi tidak akan bisa terlewatkan dari teman duduknya kalau ucapan lisan bisa untuk dibohongkan tapi kalau teman duduk maka tidak bisa dengan kaidah tadi. Al jazaa'u min jins amal masuk di sana apa? Dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itulah balasannya. Kalau dia bermuamalah dengan alul bid'ah maka dia pun akan terkena subhat bid'ah. Demikian juga alul maksiyah. Kemudian yang keempat tahrimu kasbil musawwir li'anna al-amala idza hurima hurima kasbuhu. Di antaranya adalah haram mencari Maisyah dengan menggambar fotografer ya tukang video di tempat-tempat misalkan hajatan walimah haram atau pelukis haram hukumnya tapi bagaimana kalau kita misalkan ditunjuk oleh pemerintah untuk jadi tukang foto dalam artian bikin KTP apakah hal itu haram kalau misalkan bisa dihindari maka dihindari Nah, karena haramnya surah, sebagaimana kita katakan tahrimul wasail. Haramnya karena wasilah mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, ya juzu indal hajah diperbolehkan kalau ada kebutuhan seperti buat KTP, buat jawas, paspor dan lain sebagainya. Ya bi kadri darurat ya, sesuai dengan kebutuhan. Tidak boleh berlebih-lebihan. Karena sebuah amalan itu ini kaidah. Sebuah amalan apabila diharamkan maka diharamkan penghasilannya. Ya, sebuah amalan itu kalau diharamkan maka apa yang timbul darinya juga ikut diharamkan. Mencuri haram. Ketika dia sudah mendapatkan uang, uangnya apa? Haram. Karena mencurinya haram. Masuk ini pula pada acara-acara yang diharamkan oleh Allah seperti apa niyahah makan-makan di tempat orang yang meninggal ya makan dalam rangka niyahah niyahah haram mengumpulkan manusia untuk ikut berkumpul makan-makan haram hukumnya maka makanan yang muncul darinya dihukumi dari perbuatannya kita hendaklah berhati-hati dan tidak memakan-makan makanan orang yang dari acara-acara tersebut. Lalu bagaimana kalau acaranya bid'ah? Kalau acaranya bid'ah dan tidak ada unsur kesyirikan, nah kita nggak katakan bid'ah itu haram kecuali bid'ah-bid'ah yang sifatnya mengeluarkan daripada Islam. Maksudnya makanannya. Baik. Tapi kalau didapatkan dari acara-acara yang sifatnya diharamkan maka haram makanannya. Baik. Apa kaidahnya? Anal amal idza hurima hurima kasbuhu. Amalan itu kalau diharamkan, maka hasilnya yang dia dapatkan dari amalan tadi hukumnya haram. Seperti bank. Ini bank ini haram. Kalau kita kerja kemudian dapat gaji, maka gajinya haram. Nah, untuk dirinya. Adapun untuk kita yang diberikan hadiah oleh dia maka sebagian mengatakan ya juz ya qabuluhu untuk menerimanya. Tapi mimbab ya ihtiyat kita bab berhati-hati maka kalau mampu untuk tolak tolak. Nah, kalau mampu untuk kita tolak kita tolak. Kalau sampai hati untuk menolak pemberian mereka tolak. Dalam artian kita berdakwah kepada dirinya. Kita tolak dalam bab berdakwah kepada dirinya. Hai. Munasabatul hadis lil bab. Kecocokan terhadis dengan bab haitsu dalal haditsu ala tahrimi taswir lidawatil arwah. Hadisnya tentang haram gambar bernyawa pas dengan babnya. Munasabatul hadis tidak tauhid. Kecocokan hadis dengan tauhid apa? haitsu harrama al-hadits taswir. Hadis mengharamkan gambar. Li'anna dzalika musyabahatan li khalqillah karena menyerupai ciptaan Allah. وذلك شرك مع ma'allahi في ربوبيته Kesyirikan bersama Allah dalam rububiyahnya. Kenapa larangan menggambar dimasukkan dalam kitab tauhid? Apa hubungannya dengan tauhid? Ya, menggambar termasuk daripada menyerupai ciptaan Allah. Berarti kita telah menyamai Allah dalam rububiyahnya. Berarti kita telah terjatuh ke dalam kesyirikan rububiyah. Ini masuknya bab ini pada kitab tauhid. Qala rahimahullahu qala rahimahullah wa lahu ma'an ibni Abbasin marfu'an masih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas marfu' sampai kepada Nabi man sawara suratan fid dunya kullifa an yanfukha fiha ruh fihin Barang siapa yang menggambar sebuah gambar di dunia Maka dibebankan baginya untuk meniupkan ruh pada gambarnya Maka dia tidak akan mampu meniupkan ruh Kata beliau Asyarhul ijmali yukhbiruna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Anna man sawara fid dunya suratan min dawatil arwah Fa inna Allah azza wa jalla yulzimuhu yawmal qiyamati bi an yanfukha fiha ruhan Wa qad alima Allahu anna al-musawira la yastati'u dhalik wa ma kallafahu bidzalika ta'jizan wa tawbihan lahu wa idharan li hiqaratihi wa dha'fihi Nabi mengabarkan bahwasanya orang yang menggambar sebuah gambar yang bernyawa di dunia maka Allah nanti akan apa namanya tekan dia pada hari kiamat untuk meniupkan ruh pada gambarnya sementara Allah tahu dia tidak akan mungkin bisa tetapi Allah bebankan hal ini, Allah tekankan hal ini pada dirinya sebagai bab tajis. Tajis itu penganggapan lemah bagi dirinya. Wa taubihan dan juga apa namanya taubih, celaan bagi dirinya. Dan juga idharan menampakkan terhadap rendahnya dirinya dan juga lemahnya tidak akan mampu untuk meniupkan ruh tetapi hal ini sebagai bentuk daripada ancaman Allah tidak akan mungkin mampu Nah, sebagai bentuk apa? Penampakan kelemahan seorang hamba sebelum mereka mengetahui nanti kelak di hari kiamat bahwasanya mereka nggak akan mampu. Al-fawaidu yang pertama tahrimu taswiri dawatil arwah sudah, yang kedua jawaz taswiri ghairi dawatil arwah juga sudah, yang ketiga jaza umin jinsil amal juga sudah berlalu. Nah, alhamdulillah. Munasabatul hadits bab sama dengan yang pertama. Alhamdulillah Itu mungkin yang kita ambil Insya Allah kalau ada faedah seputar ini akan kita sampaikan Untuk Pernah membaca sedikit eh, tentang orang yang menggunakan gambar Ayo Terutama masalah video Itu gambar argumen yang argumen itu datang dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan sudah di istilahnya sudah dirot sebagian dibantah oleh para ulama yang roti tidak boleh sebab gambarnya tadi lewat tangan siapa kalau videomu kamu letakkan tidak kamu pencet tidak kamu apa apakah video ini bisa lihat sendiri taruhlah video taruh saja jangan kita apa-apakan Apakah video ini bisa merekam sendiri? Nggak bisa. Lewat apa? Lewat tangan tadi. Kalau beliau mengatakan hanya nakil, nakil surah, hanya sekedar meng, me, apa namanya memindahkan gambar saja. Jadi nggak apa-apa. Tapi sudah dirot oleh sebagian ulama dan yang rojih adalah masuk ke dalam keumuman. Hendalah seorang berhati-hati. Hendalah seorang berhati-hati dari perkara-perkara ini yang lebih baik untuk berhati-hati saja. Video digambar kemudian dialbumkan sama. Kalau begitu nanti nggak ada keharaman TV itu nggak haram. Diperbolehkan untuk masukkan TV ke rumah. Setel siapa yang menggerakkan TV tadi apa namanya bergambar bergerak kan tangan kita seperti itu kecuali kalau memang tadi darurat Nah, karena untuk syahid. Oh, ini syahidnya orangnya. Digambar. Untuk darurat, sebuah darurat. Setelah itu sobek dua. Ini diantara agenda yang mereka pakai nama ini masyhur. Ini pendapatnya Syekh Utsaimin diantaranya. Nah, ada di sana kitab dua mujallid seperti ini tentang masalah membahas masalah surah saja. Man kita lupa dulu mau membeli. Allah musta'an. Disebutkan dalamnya berbagai macam argumen orang yang membolehkan. Di antara adalah video tadi ucapan Syekh Utsaimin ini kalau kita ketik tentang atau kita melihat dari fatwa Syekh Ibnu Utsaimin maka beliau membolehkan seperti foto ini sekedar kita nggak menggambar cuma memindahkan saja gambar memindahkan kita nggak menggambar dengan tangan tapi yang roji semuanya masuk ini yang dikuat oleh Syekh bin Baz dan juga yang lainnya Nah, nyadilah dinah mereka. anak kecil Anak kecil, anak kecil nggak ada hukuman sampai dia dewasa dan tahu. Maka diajari orang tuanya diajari ini nggak boleh. Kalau anak kecil itu belum nggak ada hukuman, nggak ada hukum pada anak kecil yang belum balik. Sampai kalau dia pun bakar menyan di bawah pohon, minta mbah, ini enggak ada hukuman. Jangankan cuma gambar. Ini anak kecil. Eh, kalau kaitannya masalah manfaat dan maksa kasihan, kemarin eh, eh, ada argumen daripada melihat TV yang asalnya khususnya ke rumah itu mendingan ya beli roda TV dulu itu nah itu sebenarnya adanya antara manfaat dan masyarakatnya itu hukumnya cuma ya, dari sisi acara dari sisi gambarnya sama semuanya mafsadah seperti itu ya, ya tergantung siapa yang bicara kalau yang bicara salafiyun ya itu nggak ada mafsadah semua mafsadah tapi kalau dia orang awam ya jelaskan pelan-pelan dijelaskan pelan-pelan susah kalau hukumnya sama orang awam itu nggak bisa kita terapkan koidah-koidah nggak bisa kita harus pandai-pandai dulu untuk menggerakkan janganlah kita larang masalah itu dulu sudah kita ajari mereka yang darurat apa kalau akidahnya sudah betul dia akan berjalan sendiri tauhidnya kita kuatkan akidahnya kita kuatkan dia akan cari nanti ini boleh nggak itu boleh nggak seperti ini bagaimana dia akan tanya sendiri tapi kalau tauhidnya nggak punya, akidahnya masih kosong kita larang TV. TV nggak boleh. Wah, dari mana dasarnya TV nggak boleh? Itu mereka itu yang tampil itu para kiai. Kamu baru kemarin sore ngaji di Muahidin yang larang lah TV. Ini kiai kiai kata. Kalah kita. Mau jelaskan bagaimana coba? Ini Al-Quran mereka juga pakai Al-Quran. Nah ini kalau dia nggak punya akidah yang kuat, nah ini nanti susah untuk memahami mereka. Tapi kalau kita ajarkan tauhid, berbagai macam hadis, lama-lama akan masuk dalam hati mereka. Oh iya, oh iya. Ketika dibilangin langsung ikut, nggak banyak membantah. Tapi kalau dia belum punya akidah yang sahihah, ini banyak membantah. Adapun argumen masalah masadat, semuanya mafsadat. Justru kalau kita sudah kenal din, rojak TV itu ya mafsadatuhu akthar min maslahatihi. Mafsadatnya lebih banyak daripada maslahatnya. Nah, kenapa? Subhat di dalamnya. Mana subhat yang dibahas apa namanya akidah wasitiyah, fatul majid. Iya yang dibahas tapi syarahnya itu bukan wasitiyah, syarahnya bukan fatul majid. Ya, syarahnya ya bid'ah mereka. Seperti itu. Yang dibahas masya Allah tapi syarahnya itu yang naudzubillah. Yang dibahas masya Allah akidah wasitiyah tapi apa? Syarahnya naudzubillah. Seperti Nanti akan lama-lama dibawa kepada pemikiran ya takfir yang memiliki taksirnya akan dibawa ke pemikiran naam tabdi yang dia memiliki pondasi tabdinya Allah musta'an kalau subhat orang yang punya subhat itu nggak bisa menangis kata Sat Muhammad Eh, nah dia punya dia bisa menangis kalau punya syubhat. Masa ini betul kok disalahkan? Nangis dia. Tapi kalau orang yang terjatuh ke dalam syahwat nggak bisa nangis karena tahu ini salah. Maka ahlu syubhat ini sangat berbahaya daripada ah- ahlu syahwat. Kalau syahwat tahu ini salah, saya itu salah. Susah nangis, tapi kalau lu syubhat saya ini sudah kayak gini, kayak gini, gini, kayak gini kok disalahkan? Apa yang salah? Kurang apa saya ini? Eh, Masya Allah Nangis akhirnya nah, Ini juga termasuk ahli subhat tadi ya, Ketika sudah banyak subhat, subhat, bid'ah Berbagai macam masuk kotoran masuk Masa kayak gini salah Yang salah itu yang minum khamr itu Naam itu jelas salahnya Tapi kalau yang subhat Nah ini susah untuk dibenarkan Balik kalau sudah bercokol subhat Nah Sangat berbahaya Kalau kita mendengar musik lebih baik daripada mendengar roja. Kenapa? Gak mungkin kita mendengar musik karena tahu ini salah. Maka kita akan lebih baik. Tapi kalau mendengar roja, wah ini mungkin, mungkin salah ini. Fatul Majid yang dibahas. Satu lagi akidah sunnah wal jamaah akidah sunnah ini yang dibahas. Nah ini syubhat masuk. Seperti itu. Jadi syubhat bid'ah lebih dicintai setan daripada maksiat. Halul maksiat itu rata-rata bodoh Maka setan pun tangan kiri Masukkan mereka ke dalam jurang tangan kiri Tapi kalau subhat pakai tangan kanan Diolah dulu Gimana supaya dia itu Subhatnya tambah dan bisa mempengaruhi orang Kenapa Syekh Robi melarang kita untuk mendengarkan roja Di antara subhat yang ada di dalamnya Pemikiran-pemikiran yang kita tidak tahu Mana yang mengantarkan arah kita itu ke dalam kepemikiran mereka Kemudian sampai salah sebagian daripada eh, ya saya tidak mengatakan dengar musik lebih baik daripada dengar rojak. Bukan berarti kita selalu mendengar musik. Maksudnya apa? Kita nggak mungkin mendengarkan musik gitu. Karena apa? tahu ini salah? Tapi kalau roja kita wah ini betul, ini betul. Apalagi kalau yang menyampaikan Hakim Abdad, Haji Jawas, masya Allah, ya. ucapannya memukau, besar miminya. Orang nggak, masya Allah ini kayak gini kok salah orang yang pernah bermajlis mungkin dengan Abdul Hakim Abdad atau Yazid Jawas ini masya Allah retorikanya memukau apalagi kalau kita ini ya kurang dalam ilmu maka akan terbawa oleh mereka akhirnya pulang pun bawa bantalon sama apa kemeja la sarung wala peci yang penting ada jenggotnya kemeja bantalon ahlu sunnah ya kayak gini ya itu cerminannya nggak sopan kan dari sisi dari sisi bukan kita dan menyindahkan dari pakaian itu sudah sosok seorang yang tidak sopan seperti ini apalagi kalau dia ustad misalkan nah tidak menunjukkan keilmuannya tidak menunjukkan dia itu seorang yang dicontohkan pakai kaos oblong misalkan mana muruahnya kalau dia hewan biasa la saya alaihi tidak ada perhatian tapi kalau dia seorang sosok yang akan memimpin pakai kaos oblong sholat misalkan murahnya di mana? Nah, kita menyalahkan nah, di Yaman banyak di Aden karena saking musim panasnya sampai selalu pakai kaos. Itu pun yang yang tukang dagang, yang tukang tapi kalau toiletnya pakai jubah dan sebagainya. Sosok. Nah, itu yang dikhawatirkan. Bagaimana dengan ucapan mereka mengatakan jubah ini adalah apa? daster syubhat tadi. Apa kita seperti ini bisa membantah? Mereka punya hujah, mereka punya dalil. Mereka hafal hadis, hafal Quran, kita akan kalah. Nah, syubhat ini yang kita takutkan apabila kita bermajlis dengan mereka. Tidak ada maslahat dalam roja. Kalau kita ngomong dengan imam, tapi kalau dengan orang awam ya lebih baik inilah kaset ini lebih baik kaset ini. Kita bawakan kaset. Kalau mereka antipati dengan Ustaz Muhammad, dengan Ustaz Luqman, cari Ustaz yang lain. Nih, ini juga masya Allah sama. Ini Fatul Masjid juga. Allah Ustaz. Nah. Kalau belum tahu itu nggak ada hukuman. Rabbana la tu'akhidna inasina nasina Ya Allah jangan kau adabkan karena kami salah atau kami salah. Kami kami lupa atau kami salah. Dulu waktu dulu kita gambar salah apa nggak salah? Salah karena kita belum tahu. Nah, kalau sudah tahu kemudian menggambar inilah Mana tul hukmi, kaitan hukum itu di sini. Sudah tahu kok melakukan. Kalau belum tahu melakukan, ini masih makfu. Masih mendapatkan ampunan. Jadi kalau masih ada ya kita bertobat yang jelas. Bagaimana bentuk tobat kita? Jangan diulangi lagi menyesal kemudian apa berazam atau tidak terjatuh lagi. Selesai. Yang bisa kita hapus-hapus yang sudah terlalu tersebar kalau nggak bisa hapus ya sudah kita peringatan tolong kabar saya dihapus. Entah mau dihapus atau tidak yang penting kita sudah berlepas diri. Allah alam